بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية وكذلك أصحابه من بعده كأبي يوسف وهشام ابن عبد الله الرازي كما رأى ابن أبي حاتم وشيخ الإسلام بإسنادها بإسنادهما أن هشام بن أن هشام بن عبيد الله صاحب محمد بن حسن القاضي الرأي حبس رجلا في التهجم في التجهم فتاب فجيء, فجيء به إلى هشام ليمتهنه فقال الحمد لله على التوبة فامتهنه هشام فقال أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه فقال أشهد أن, لا أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه فقال ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي يا حي يا قيوم برحمتك استغيث وأصلح لشأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين Al-ikhwatu al-kiram kita masih melanjutkan perkataan para ulama imam yang empat bahwasanya Allah di atas di atas arasnya bersemayam kita telah Lewati pada kesempatan silam perkataan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah tentang Allah di atas. Berkata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Wa kadzalika ashabuhu min ba'dihi." Demikian pula inilah akidah para sahabat-sahabat Al-Imam Abu Hanifah atau murid-murid Al-Imam Abu Hanifah setelah beliau dan mazhab Abu Hanifah adalah mazhab yang tertua daripada empat mazhab tersebut. Mazhab Abu Hanifah mazhab yang tertua. <clears throat> Dan al Abu Hanifah dikatakan sebagai ulama pernah menjumpai satu sampai dua sahabat. Karena itulah mereka mengatakan al Abu Hanifah tabi'in. Setelah Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik rahimahullah Ya, dan Imam Malik berguru kepadanya Imam Syafi'i rahimahullah. Dan Imam Syafi'i berguru daripadanya sebagian daripada ilmu tentang al-usul al-Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ketiga orang ulama ini daripada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ada keterkaitan. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Dan dalam beberapa hadis Al-Imam Syafi'i mengambil dari Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Mereka saling tukar ilmu. Adapun antara Malik dan Abu Hanifah ya dipertemukan dengan murid Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Al-Imam Abu Hanifah punya murid yang paling e, terkenal, dua muridnya. Yang pertama namanya Abu Yusuf Al-Qadhi yang kedua adalah Muhammad bin Hasan Asyaibani Muhammad bin Hasan Asyaibani ini juga adalah merupakan murid dari Imam Malik Setelah dia berguru dengan Abu Hanifah Dia berangkat ke Madinah berguru dengan Imam Malik rahimahullah Jadi yang mempertemukan antara mazhab Abu Hanifah dan mazhab Imam Malik adalah muridnya Al-Imam Muhammad bin Hasan Asyaibani Ya dan Imam Syaf Syafi'i sendiri juga banyak mengambil riwayat daripada Muhammad bin Hasan Asyibani. Jadi keempat mazhab ini pada hakikatnya ada keterkaitan satu sama lain. Adapun akidah, tak ada keraguan empat imam ini semuanya meyakini Allah di atas aras. Mereka mengikuti mazhabnya para tabi'ut tabi'in. Dan mereka bagian daripada tabi'ut tabi'in. Kecuali Imam Abu Hanifah dia bagian daripada tabi'in. Dan para tabi'in mengikuti mazhabnya para sahabat. Allah di atas. Di atas aras bersemayam. Dan para sahabat tentunya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata beliau demikian juga lah murid-murid Abu Hanifah setelah beliau ke Abi Yusuf, ke Abi Yusuf, ke Abi Yusuf sebagaimana Abu Yusuf Al-Qadhi wa Hisham bin Ubaidillah Ar-Razi kedua-duanya adalah murid Imam Abu Hanifah kama rawa Ibnu Abi Hatim wa Syekhul Islam isnadihima sebagaimana Ibnu Abi Ibnu Abi Hatim Ar-Razi dan Ibnu Taimiyah rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya anna Hisham ibnu Ubaidillah wa Hisham bin Ubaidillah sahibah Muhammad bin Hasan Qadir Rai dia adalah sahabat bagi Imam Muhammad bin Hasan murid Imam Abu Hanifah dan dia menjabat sebagai qadhi di negeri Ar-Rai. Ya, qadhi di kita hakim, menjabat sebagai hakim memutuskan perkara. Habasa rajulan fit tajahumi fataba. Dia pernah memenjarakan seseorang laki-laki disebabkan karena mengikuti pola berpikirnya Jahmiyah. Jahmin Sofwan yang mengatakan tidak ada Tuhan di atas langit. Inilah kira Jaham bin Sofwan. Tak ada Tuhan di atas langit. Ya, Jaham bin Sofwan mengambil akidahnya daripada Ma'bad al-Juhani. Ya. Jadi diambil akidahnya dari Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani mengambil akidahnya dari seorang Yahudi. Sanatnya sampai kepada Yahudi. Kalau kita melihat Al-Quran mengungkapkan makhluk pertama dalam Al-Quran yang menafikan, menolak Allah di atas langit adalah Fir'aun. Ketika Musa mendakwahinya tentang Allah, tentang Dialah Allah Tuhan pencipta alam semesta, dia di atas. Maka Fir'aun mengingkari perkataan Musa. Maka Fir'aun berkata kepada Musa dalam bentuk pelecehan, melecehkan. Dia punya seorang menteri yang bernama Haman. Ya Hamanu, wahai Haman, ibni sarhan. Buatkan untukku tiang yang tinggi. Buatkan untukku tiang yang tinggi. Ibni La La'alli attali'a ila ilahi Musa. Aku mau lihat mana Tuhan Musa yang di atas, kata Musa. Wa inni la'arahu kadhiba. Aku yakin Musa itu berdusta. Tuhan itu ada di atas. Inilah nenek moyangnya Jahmiyah. Yang mengatakan Allah bukan di atas, inilah nenek moyangnya. Karena Allah yang mengatakan diri di atas. Wahwal kahiru fauqa ibadi, dia yang maha perkasa di atas seluruh hambanya. Ketika kita sujud, diajarkan Nabi doa Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Dia mengatakan demikian. Amin man fis sama'i an yaksifa bikumul ard. Dia yang mengatakan apakah kamu aman dengan dia yang di langit jika dia berkehendak dia tenggelamkan bumi kalian. Siapa dia di langit kalau bukan Allah Jalla fi'ala? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama' kata Nabi, rahmatilah orang di bumi akan merahmatikan siapa yang di langit. Siapa yang di langit yang merahmati hamba-hambanya? Allah. Syarat Nabi ketika sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di Haji Wada. Ya Allah, aku telah sampaikan ya Rabb, saksikan. Allahumma inni ballagtu fashhad. Subhanallah. Doa Nabi SAW dan doa kita kaum muslimin. Ya, ini fitrah kebanyakan manusia mengatakan Allah di atas. Bahkan ini lintas agama. Apapun agamanya, dia mengakui Tuhan itu di atas. Kebanyakan kaum muslimin pun demikian mengatakan Tuhan di atas. Anak-anak kaum muslimin, orang tua. Siapa yang mengatakan tidak di atas? Ahlu kalam. Ya, mulai daripada Mu'tazilah, sebelumnya Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah mengatakan Allah tidak di atas. Mereka menentang ayat yang banyak, hadis yang banyak. Karena tak diterima akal mereka Allah di atas berarti Allah bertempat. Kalau bertempat berarti Allah di ya Allah Subhanahu wa taala bergantung dengan tempat. Sebelum diciptakan tempat dia di mana? Itulah ungkapan-ungkapan akal mereka. Jadi ada seseorang yang dipenjarakan oleh Hisham bin Ubaidillah Ar-Razi yang menjadi qadi di negeri Rai gara-gara dia meyakini akidahnya Jahmiyah Allah tak ada di atas. Faji'a bihi Hisham. Maka setelah berapa masa didatangkanlah kepada qadi ini Hakim Hisham liam tahinahu menguji apakah dia sudah bertobat. Kalau enggak tobat enggak dilepas. Subhanallah. Kalau Allah dibuat penjara semacam ini, alangkah banyaknya kalam yang masuk dalam penjara ini. Dites. Ya. Faqala berkatalah orang yang di penjara tersebut, Alhamdulillah ala taubah. Atau berkata Hisham, Alhamdulillah engkau telah bertaubat. Famtahanahu Hishamun. Maka Hisham ingin menguji, benarkah orang ini telah bertobat. Faqala berkata Hisham. Dan Hisham adalah murid langsung daripada Imam Abu Hanifah kawannya Muhammad bin Hasan. Atashhadu anna Allah ala arsyihi, apakah engkau mau bersaksi Allah itu di atas arasnya bainun min khalqihi, berpisah daripada makhluknya. Maukah bersaksi ini? Inilah akidah kaum muslimin Allah di atas arasnya berpisah daripada makhluknya. Dan dampak daripada mengatakan Allah Subhanahu wa taala di mana-mana adalah munculnya banyak Tuhan yang mengaku dirinya sebagai titisan Tuhan. Banyak. Banyak sekali yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dari kaum sufi, dari kaum syiah, yang mengatakan Ali titisan Tuhan, Husain titisan Tuhan. Ya. Karena agama-agama yang lain yang muncul, yang, yang menyembah manusia karena mereka meyakini manusia suci telah menyatu dengan Tuhan. Inilah konsekuensi Tuhan itu ada di mana-mana padahal kita meyakini Tuhan Allah berpisah daripada makhluknya. Tak akan mungkin Tuhan itu dalam makhluknya. Tidak pula makhluk dalam Allah Subhanahu wa taala. Keduanya berpisah. Subhanallah. Sebagaimana terpisahnya seseorang membuat meja dengan meja. Bagaimana disamakan? Ya, antara keduanya berpisah. Ini meja, ini pembuat meja. Begitulah antara khalik dan makhluk. Kaum Nasara yang mengatakan Isa bercampur dengan roh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kaum Nasara berselisih apakah Isa itu awalnya manusia kemudian kemasukan roh Tuhan atau dia itu adalah merupakan anak Tuhan, bukan manusia secara murni. Sebagian mengatakan dia manusia kerasukan roh Tuhan, sebagian mengatakan dia tidak manusia, dia anak Tuhan murni mereka pun berselisih. Subhanallah. Ya, sebagian sufi yang punya teori namanya teori insan kamil al-jili mengatakan Muhammad itu zahirnya, hakikatnya Allah tabaraka taala. Bahaya. Muhammad itu yang zahir, hakikat dalam Muhammad Allah. Subhanallah. Katanya Nabi itulah al-insanul kamil. Kenapa? Dirasuki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya ketika kita mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Dan ini akidah Jahmiyah. Mereka mengatakan ada, tapi tak bertempat. Ini pun lebih aneh. dan bila makan. Ada tapi tak bertempat. Di mana dia? Tidak di atas, tidak di bawah. Tidak dalam alam, tidak di luar alam, tidak menyatu dengan alam, tidak berpisah dengan alam. Ini adalah sesuatu yang tidak ada. Berarti Tuhan tidak ada. Kalau kita ditanya di mana Allah, kita jawab dengan firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Selesai. Nabi yang mulia SAW membenarkan Buddha ketika mengatakan kepadanya, Aina Allah, hai Buddha, Allah di mana? Dia mengatakan fis sama. Kata Nabi, dia mukminah, bebaskan dia. Nabi benar kata perkataannya. Ini akidah yang gampang. Ya, Imam Al-Juwaini, Al-Juwaini ketika menafikan Allah SWT ada tapi tak bertempat Datang seorang dari Hamadan. Wahai imam, benar, buatlah apa yang kau katakan itu benar. Tapi bagaimana cara kami mengingkari fitrah kami ini? Tiap kali kami berdoa, kami meminta kepada sesuatu yang kami anggap maha tinggi di atas. Kami mengenakan tangan kami. Bagaimana menolak fitrah kami ini? Jua ini mengatakan, Hayyaranul Hamadani. Sungguh orang ini membuat aku kebingungan. Dan dikatakan para ulama, jua ini kembali rujuk kepada akidah Ahlu Sunnah. Ghazali rujuk. Al-Fakhruddin Ar-Razi rujuk. Ya, Al-Imam Abu Hasan Al-Ashari rujuk. Bahkan dia karangkan dua kitabnya. Ya, al Ibana, Maqalatul Islamin. Dalam kedua kitabnya dia menjelaskan akidahnya adalah akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, dalam bab asma wa sifat dia menetapkan segala sifat-sifat Allah yang menetapkan bagi dirinya. Inilah sebenarnya akidah Asy'ariyah yang harus diikuti oleh kaum muslimin. Di akhir daripada masanya dia berakidah akidah Ashabul Hadis. Dan inilah akidah para imam yang empat. Tapi herannya anehnya demikian. Mengaku bermadhab Syafi'i dalam bab fikih akidahnya ashari. Sementara Al-Imam Syafi'i rahimahullah itu hidup juga dengan akidah. Dengan fikih, fikih dalam beribadah. Apa akidah Syafi'i rahimahullah? Akidah salaf, ashabul hadith, akidah Nabi, para sahabat. Nanti kan kita baca. Tapi pengikut-pengikut syafi'i, ya kenapa ulama-ulamanya banyak menyelesaikan akidah Imam besar mereka yang mereka ikuti dalam bab muamalat, dalam bab ibadat, dalam bab furu', dalam bab ahkam. Demikian juga al-Imam Abu Hanifah. Alangkah banyaknya di negeri India, sana India, Pakistan, Bangladesh, mana lagi Turki, ya. kemudian di Afghanistan sekarang sedang bergejolak. Mereka semuanya bermadhab Hanafi dan fiqih. Tapi anehnya dalam bab akidah Maturidi. Mengikuti mazhab al-imam Abu Mansur al-Maturidi. Maturidiyah yang begitu dekatnya dengan mazhab Asy'ariyah. Mengapa diambil fikihnya saja? Kenapa akidahnya dibuang? Kenapa tak ambil sepenuhnya? Kembali kepada ini, laki-laki ini, maka bertanyalah Ya, hakim tadi Hisham bin Ubaidillah. Apakah engkau mau bersaksi Allah Subhanahu wa taala di atas arasnya? dan berpisah dengan makhluknya, faqala maka berkata laki-laki ini, "Asyhadu anna Allah, anna Allah ala arsyihi." Aku bersaksi Allah itu di atas arasnya. Sudah benar kalimat ini. Kalimat berikutnya, "La adri wala adri ma ba'inun min khalqihi." Tapi aku tak tahu maksudnya apa Allah berpisah daripada makhluknya. Faqala, maka berkatalah Hisham bin Ubaidillah, "Rudduhu, balikkan dalam penjara." rudduhu lil habsi fa innahu lam yatub Dia belum lagi bertaubat. Karena dia ragu mengatakan Allah berpisah daripada makhluknya. Ya, Allah selama-lamanya tidak dalam makhluk. Apalagi dalam diri manusia. Ya. Dan makhluk bukan juga dalam diri Allah Subhanahu wa taala, antara keduanya berpisah. Makhluk yang paling dekat dengan Allah apa? Arash dan Allah tidak pernah menyatu dengan aras. Apalagi yang di bawah aras. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala pun tidak butuh kepada aras. Dan sifat bersemayamnya Allah di atas aras adalah sifat fi'liyah yang berkaitan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan dia mau? Bukan sifat zatiyah. Ya. Apa di atas aras? Adakah makhluk? Tidak ada makhluk. Bagaimana kau katakan Allah diliputi tempat? Tidak ada yang namanya makhluk di atas aras. Subhanallah. Yang namanya Allah di atas itu bagi kita manusia Allah Subhanahu wa taala di atas. Di atas sana. Karena namanya bumi ini semuanya di bawah langit, langit berlapis-lapis, di bawah langit Ya, di atas langit ketujuh ada namanya kursi, di atas kursi ada aras. Di atas arasy Allah Subhanahu wa taala bersemayam sebagaimana yang Dia kehendaki, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana mungkin dikatakan dia menyatu dengan hamba? Di mana-mana Allah ada di mana-mana. Ini kalimat batil. Muncullah paham Ibnu Arabi yang mengatakan seluruh yang wujud ini dialah Allah. Ibnu Arabi apa yang kau lihat, apapun juga, dialah Allah Subhanahu taala. Ini lebih bahaya daripada akidahnya kaum yang mengatakan Allah menitis dalam satu sosok manusia, Isa. Ini semuanya titisan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dialah Allah, apapun yang kau lihat dialah Allah. Ini akidah Ibnu Arabi. Ya. Kemudian para pengagumnya Ibnu Athaillah Sakandari dan semacamnya membuat kitab fususul hikam dalamnya menetapkan apapun yang ada dialah Allah jalla fi'ala. Ya, naudzubillah min dzalik. Tak jelas lagi bagi mereka mana makhluk mana khalik. Sehingga dikatakan makhluk dialah Allah, Allah dialah makhluk. Allahu akbar. Wasyati qaulu Tuhawi inda aqwali ahli hadis. Nanti akan sebutkan perkataan Tuhawi ketika kita menyebutkan perkataan ulama-ulama ahli hadis. Dan Imam Tuhawi adalah imam yang terdepan dalam Madhab Abu Hanifah rahimahullah yang akidahnya lurus bagaimana akidah ashabul hadith akidahnya Nabi dan para sahabat. Dia karangkan kitab namanya Aqidah at tuhawiyah Dia menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurut ahlu sunnah wal jamaah. Naam. أحسن الله إليكم قول إمام دار الحجرة مالك بن أنس رضي الله عنه ذكر أبو عمرو ابن عبد البر في التمهيد قال أخبرنا عبد الله ابن محمد ابن عبد المؤمن قال حدثنا أحمد بن جعفر ابن حمدان ابن مالك قال حدثنا عبد الله ابن أحمد ابن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا سريج ابن النعمان قال حدثنا عبد الله ابن نافع قال قال مالك بن أنس الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه مكان قال وقيل لمالك الرحمن على الأسل استوى كيف استوى فقال مالك رحمه الله تعالى استواؤه مع استواؤه استواؤه معقول وكيفيته مجهولة وسؤالك عن هذا بدعة وأراك رجل السوء نعم وكذلك Kita pindah kepada perkataan Al-Imam Malik rahimahullah. Imam Malik ini imam Darul Hijrah. Imamnya kota Madinah. Yang begitu agungnya. Rahimahullah. Dialah guru besar Imam Syafi'i rahimahullah. Sejak kecil Syafi'i rahimahullah menimba ilmu kepada sampai dia remaja. Subhanallah. Dialah guru terbesar. Berkata, ya, Abu Amr Ibn Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid. At-Tamhid adalah kitab yang merupakan syarah bagi kitab Imam Malik Al-Muwatta rahimahullah. Tamhid namanya. Ya, ini tebal, berjilid-jilid, puluhan jilid. Mensyarah kitab Muwatta' Al-Muwatta' Imam Malik rahimahullah dengan tariqatul muhadithin. Ia menyebutkan dengan sanadnya sampai kepada Imam Malik rahimahullah, Malik bin Anas berkata, "Allahu fis sama." Allah itu di atas langit. Wa ilmuhu fi kulli makan dan ilmu Allah ada di setiap tempat, ilmunya di setiap tempat, bukan zatnya. Tapi ilmunya la yakhlu minhu makan. Tidak ada tempat yang kosong daripadanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Setiap tempat manapun juga pasti ilmu Allah Subhanahu wa taala ya meliputinya. Qala wa qila li ada yang bertanya kepada Imam Malik rahimahullah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dia menyebutkan ayat. Imam Malik sedang bersama murid-muridnya. Tiba-tiba dia datang berkata, "Ya Imam, apa makna atau bagaimana Allah mengatakan dalam Al-Qur'an Ar-Rahmanu al 'arsy istawa?" Dialah Tuhan yang Maha Pemurah, bersemayam di atas arasnya. Bagaimana Allah bersemayam? Kaifastiwa, kaifastawa, bagaimana Allah bersemayam? Dia menolak Allah Subhanahu wa taala bersemayam. Dan itulah dia bertanya dengan kata-kata, bagaimana mungkin Allah bersemayam? Kalau Allah bersemayam berarti Allah butuh kepada aras. Andai kata aras tak ada di mana Allah Subhanahu wa taala? Inilah ungkapan yang dibalik daripada pertanyaan ini. Ini pertanyaan bukan mencari ilmu, tidak. Pertanyaan yang menjadi sumber fitnah. Bagaimana Allah bersemayam di aras? Dia tak menerima Bagaimana mungkin dia bersemayam? Ya, berarti dia bertempat, berarti dia diliputi aras. Kalau andai kata Allah belum ciptakan aras, dia di mana? Nah, inilah syubhat mereka. Faqala Malikun rahimahullah. Imam Malik menjawab, istiwa istiwa'uhu ma'qul. Allah bersemayam itu logis, diterima logika. Kenapa tidak? Apa yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala? Dan dia telah menerangkan dirinya bersemayam. Mengapa kita harus tolak? Tapi wa kaifiyatuhu majhulah. Bagaimana dia bersemayam? Tak bisa kita ketahui. Dia ya jelas bersemayam, tapi bagaimananya kita tak tahu. Tak usahlah jauh-jauh bagaimana Allah bersemayam. Banyak makhluk yang benar-benar makhluk kita pun tak tahu bagaimana. Hakikat mereka. Ada yang bisa menjawab, bagaimana turunnya Jibril? Tak tahu. Bagaimana naiknya malaikat-malaikat ke atas setiap hari pergantian zuhur antara salat asar dan salat subuh berganti malaikat-malaikat langit. Mereka berkumpul di salat asar, mereka berkumpul di salat subuh. Selepas salat subuh dikumandangkan, berangkatlah malaikat-malaikat malam naik ke atas. Melaporkan amal anak Adam semalam apa yang mereka perbuat. Nanti ketika asar turun lagi mereka. Mereka berjaga untuk malam hari, berangkatlah malaikat-malaikat Siang naik ke atas. Bagaimana naiknya malaikat? Itu makhluk saja tak tahu bagaimana. tak usah jauh-jauh. Bagaimana ruh dalam diri kita? Kita pun tak tahu. Bagaimana ruh bayi? Bagaimana ruh ketika bayi? Ketika dia membesar, bagaimana ketika kita membesar? Ruh itu bagaimana? Tak tahu kita tentang ruh. Padahal kita yakin dia ada. Ya. Makhluk saja tak sempurna. Akal kita menjawab segala sesuatu tentang makhluk. Subhanallah. Bagaimana tentang sang pencipta Al-Khaliq? Wa kaifiyatuhu majhulah. Bagaimana Allah bersemayam? Tak akan ketahui. Kalau kau bisa terangkan bagaimana zat Allah, kita terangkan bagaimana Allah bersemayam. Karena Allah tak pernah terangkan bagaimana zatnya. Dia hanya menjelaskan sifat-sifatnya, nama-namanya, perbuatan-perbuatannya. Kita imani dengan apa yang dia jelaskan. Yang tidak dia jelaskan kita diam. Ya. Wa su'aluka an hadza bid'atun. Pertanyaanmu ini pertanyaan yang nyeleneh, bid'ah. Semua para sahabat mendengar Ar-Rahman wa al Mereka tak pernah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana bagaimanakah Allah bersama?" Tak pernah bertanya. Para tabi'in juga tak pernah bertanya kepada para sahabat. Ya. Mengapa orang ini bertanya? Pertanyaan yang sahabat tidak menanyakannya. Ya. Para sahabat tak bertanya karena mereka tahu apa yang tertutup itu hak. Dan bagaimananya tak perlu ditanyakan karena Nabi tak pernah bertanya kepada Allah, "Ya Tuhan, bagaimana kabar semayam?" Nabi tak bertanya, kita pun diam. Yang jelas kita imani, yang jelas kita yakini tidak akan mungkin sama Allah dengan makhluknya. Sifatnya tak mungkin sama dengan sifat makhluknya, pendengarannya tak mungkin sama dengan pendengaran makhluknya, penglihatannya pun demikian, bersemahnya pun demikian. Wa araka rajula sawin. Aku lihat engkau orang yang buruk. Dalam beberapa riwayat, tolong keluarkan orang ini dari masjid. Maka dia pun dikeluarkan. Nah, Masya Allah, tafadhal. Wa kadalika a'immatu ashabi Malik min ba'di. Nah, demikian juga lah para ulama-ulama murid bagi Imam Malik yang datang setelah Malik, akidah mereka sama dengan akidah gurunya. Nah. Qala Yahya bin Ibrahim At-Tulaitili fi kitab Siyar al-Fuqaha wa huwa kitabun jalilun ghazirul ilm. Qala haddatsani Abdul Malik ibn Habib an Abdullah bin Mughirah an Thawri عن الأعمش عن إبراهيم قال كانوا يكرهون قول الرجل يا خبيبة الدهر يا خيبة الدهر يا خيبة الدهر وكانوا يقولون الله هو الدهر وكانوا يكرهون قول الرجل رغم رغم رغم أنفي لله وإنما يرغم وإنما وإنما يرغم أنف الكافر وكانوا يكرهون قول الرجل لا والذي خاتمه خاتمه على فمي وإنما يختم على فم الكافر وكانوا يكرهون قول الرجل والله حيث كان أو إن الله بكل مكان نعم. قال أسباب اسمك. قال يحيى بن إبراهيم الطليتري berkata الإمام يحيى بن إبراهيم الطليتري نسبة nisbat kepada Tulaytilah Tulaytilah Sisilia dalam kitabnya Syiarul Fuqaha ya dengan sanadnya daripada A'mas daripada Ibrahim. An-Nakhai qalu qala dia berkata dan ini Ibrahim adalah murid bagi Imam Malik kanu yakrahuna qaul ar-rajuli mereka tak menyukai ketika ada orang berkata ya ad dahri aduhai rusaknya zaman aduhai binasalah zaman celakalah zaman ya Jangan dicela zaman. Zaman tak pernah salah, orang yang salah dengan sifat mereka. Zaman makhluk ciptaan Allah, jangan kau cela zaman. Dasar zaman edan, zaman tak pernah edan, orang yang edan. Ya. Wa kanu yaquluna Allah wad-dahr. Karena mereka mengatakan Allah itulah yang menciptakan zaman, jangan dicela dia. Mencela zaman sama dengan mencela mencela sang penciptanya. Wa kanu yaqrahuna qaular rajul raghima an lillah. Mereka tak menyukai perkataan raghima an fi lillah. Wa innama yarghamu an an fal kafir. Ya. Ini ungkapan dalam bahasa Arab Raghima anfu itu perkataan tidak suka. Raghima anfu mri'in. Ya, terserah seseorang tidak suka. Itulah kira-kira terjemahannya. Kalau raghima anfilillah, ya. Tak disukai. Mereka mengatakan raghima anfilillah. Ya. Tapi mereka mengatakan wa innama yarghamu anfal al-kafir. Ya, wa innama yarghamu anful kafir. Tetapi sesungguhnya ya yang layak dikatakan hal ini untuk orang kafir. Saya tak bisa menerjemahkan ke dalam bahasa indonesia Wa kanu yaqrahun qawla ar-rajuli la walladhi khatamahu ala fami. Mereka me, mereka tidak menyukai orang mengatakan demi dia Allah yang telah menutup mulutku. Wa inna ma yakhtimu ala famil kafir karena Allah hakikatnya menutup bagi mulut-mulut orang kafir. Wa kanu yakrahuna qaul rajul. Ini yang terakhir. Wajh syahid. Mereka sangat tak menyukai jika ada yang mengatakan Allahu haitsu kana. Allah di mana-mana ada. Mereka tak suka hal ini. Au innallaha bikulli makan. Mereka tidak suka jika ada yang mengatakan Allah ada di setiap tempat. Ini yang kita garis bawahi. Bosnya mereka, ya. Murid-muridnya Imam Malik rahimahullah, generasi tabi'ut tabi'in tidak menyukai orang-orang yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Ada di setiap tempat. Naam. قال أسبغ وهو مستو على عرشه وبكل مكان علمه وإحاطته berkata Asbagh murid Imam Malik rahimahullah Ibnu Faraj ya wa huwa mustawin ala arsy dia Allah itu bersemayam di atas arasnya wa bikulli makanin ilmuhu wa ihatatuhu tapi ilmunya meliputi setiap tempat jadi ilmunya yang ada pada setiap tempat bukan zatnya Nah, wa asbaq min ajali ashabi Malik wa afqahihim. Wa asbaghu min ajalli ashabi Malikin wa afqahihim. Dan dia adalah merupakan ulama pentolan yang terdepan dalam mazhab Malik rahimahullah, pengikut Imam Malik rahimahullah. Kita padakan sampai di sini. Insyaallah tabaraka taala kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika.